Ya, mulane wong bodho iku bahaya. Iku sing dialami khawarij. Khawarij itu wong khusyuk-khusyuk tapi bodho, wong edo apal Quran khusyuk tapi bodho. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap rapedes mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan Nabi, ra putune Nabi, ra mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kuwabe salah itu <laughs> kabeh wong itu salah. Sing kita itu disalah nomor kita itu sing khusyuk disalah nomor di gerakan. Wah, itu apa salah. Ya melalui Dewi Nabi khawar itu syarul khalqi wal khaliqu el makhluk. Padahal semuanya itu khusyuk. Dan jenis wong khusyuk sing ini ki Dewi Siti Naumar, amilatun nasibah. Amilatun tukang amal ape, tapi nasibatun mau mari repot. Jadi <laughs> ngamale akeh tapi sebenarnya malah repot. Hal ataka hadithul khosiyah ujuhu yawma idin khosiyah Amilatun nasibah Tapi nak diterus Jadi ngamali ku wakil tapi nasibatun Mu dadekno dene repot Karena tidak nerima fitrah manusia Nah al insan makhalul khotok manusia dia hanya mencari keidealan Indonesia tohut gak sempurna iki Jokowi keliru ini Prabowo keliru ini Pak Harto keliru ini Soekarno keliru ini kuwabe roy keliru ini, tapi dia ini malah rata ngeritik iblis keliru neng ini. Jadi rontok rontok konco menawa. Kalau di kenangan saya, ini kita cerita no. Ono wong lu yang gedeng Gustur. Matur ke seorang kiai yang arif saya tanggap. Oh, sengaja nggak Gustur udah Ono sekitar setengah setengah jam berapa menit di baro begi, <laughs> terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos elek pendeta bajingan elek tiang-tiang fase ini ngertos dia sani saniki disebut ke kamu Gus Dur mawon <laughs> akhirnya dia nangis lah iya kadang wong wong nak bodho wong ngelak ngelak kiai iso ngelak ngelak penjahat kok ora kok ora iso ngelak-ngelak kiai fase era karuan bareng ngelak-ngelak karuan wong fase ora fase itu setan ora ya aneh nak kawin doane lah iya, kan yo ora fair apa? yang kita ini sering fase ngritik kiai. Kiai iki tukang proposal penggane duit marani pejabat fase. Barang ditakoi, ditakoi fenomena prostitusi online, ditakoi apa ora fase. Jadi ini kan gak fair sesuatu yang karuan buruknya dia ada fase ngomong. Orang yang soleh kontribusinya banyak dia bisa menghujat. Ini roto-roto jenis jahilun mutanas siku mesti jenis wong bodho sawangane ahli ibadah iya. kayak orang karo sesuai dengan yang nabi mantap fasadun kafirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku supaya bener kok sampean barang bener suka khusyuk mas ngenteni ngaji ya rokokan mas serah jelas tua kok iwong biasa mana akhir biasa Orang kuayane kusuk astagfirullah dunia wes rusak. Serono sing kena dinut. Nah, itu fase, ngomongan itu. dawai Nabi bi ida kola rajulu halakan nas bahwa huwa ahlakuhum. ida kola rajulu halakan nas bahwa huwa ahlakuhum. ono wong tak tukang komentar, wong kafe rusak dunia orang kena dinut. dawai Nabi bahwa huwa ahlakuhum yaiku wong paling rusak. Merkodin dia pasti sok suci apa? Sok suci. Zaman ya, akhir kiai ini rakan naik dinut, kafe raka naik dinut, rusak zaman akhir rusak. Ada nih biasa yang mana nggak kau ibuang biasa zaman akhir biasa, biasa bi. Nah terus biar amat kiamat tuh sakit. Lah kurung kiamat kiamat. Lah aku apa nih buat buat ini. Santai apa? Lah aku apa nih buat tak. Oh nata takoi Israfil. Ya tapi kan saya zaman wis rusak. Oke, eh, rusak aja rusak. Cara pangeran hukum merah cara kuwi mesti nih uang sadar toh hukum wae pengairan, bahul hukum wa ilahi turja. undi ini ku Lah apa main fonis-fonis sih? harus kurang ajar. Udah gawe fonis sendiri ku seakan-akan dia hakim. Padahal hakikatnya Allah fi amba sing akamul hakim. Ini biasa wae. Iku jadi jahilun mutanasi. Nah, mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi nak ngedikan gue Kullu Adam khotoun, wa khairul khotoin al mustafirun atau at Bani Adam kabeh potensi ini salah, malah kayak salah. Api-api wong sing salah, iku sing gampang nopo is istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi sifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa keidealan. Nabi nanti nyifati umatnya Inna wa ta'ala ya besutu ya dahu bilai liyatu tuba musiun nahar wa ya besutu ya dahu bin nahar liyatu tuba musiul Jadi enggak dibayangkan ideal, apa enggak dibayangkan Allah buka tangannya yang bengi ben tahu salah rino iso tobat buka rino ben sing bengi salah iso tobat jadi gak bayang no semua orang itu gak salah sama sekali Quran yang ngotain kuliah ya ibadiyal ladina asrofu ala anfusihim la taqnatu min dari Ibn Abbas lam yakko ba'dihil ayat ra'yun min royil khawarij fa inna Allah ta'ala nada alladina asrofu fil inabah wa qalu bil ikhrat wa qalu bil la'ni wa qalu bil dari Ibn Abbas Khawarij itu geblek-gebleke uang. Sausai ayat itu ra pendapat sama sekali yang bisa membenarkan Khawarij. Khawarij itu uang sing di pendapat nak uang mau dosa itu seorang Islam, Uang mau tau zina itu seorang Islam, Uang mau tau korupsi seorang Islam. Mergo dosa tidak ada uang keluar dari Islam cara pikirannya Khawarij. Tapi dari Ibnu Abbas, lam yaqqa di ayat ra'yun min ar-Khawarij. Sausai ayat itu Khawarij itu seorang blas Maksudnya orang iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae, karuan wong asrofu ala anfusihim diundang latak natu mirahmatillah. Ojo putus asa sang rahmat. Khawarit ono wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok dekne ngusir. Ya, melalui jenis jahilun mutanasiku. Sok khusyuk tapi malang rusak Islam. Mereka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Sang pangeran wae manggil kembali kembali. Mun kula tresna Qala wa lahum abdi Isa afkoruman iku luwih fikir-fikir wong fil ardi kang dalam bumi wa wa ta Isa ulam jam liku ora miliki sapa Isa sean yang perkara menak dunya sang dunya. Oleh sama orang ana iku lha kedhi Isa apa omah. Tapi uga jadi tiru, saya kira di omah malah gembel. Nabi Isa radio omah wali lah kowe. Ya seorang wali, gak nabi, gak di rumah, gak di duit, gak di bojo, malah beban negara. Kan. <laughs> Akhirnya amen ngesai BPJS. <laughs> malah ngel-ngel uang Ngel-ngel uang. Terus orang wali, ini orang wali itu nak melarat iku uang glalah rasa hakin. Orang wali ngono, uang tertarik ngerumat terus. baru kaya lah gue. Paling samu korona itu lahu kecil, sabu betul nomah. mahma ya radui wala malun ya radui dunya wala jauh jatun ya radui bucu. isau gak ada apa-apa lah hal itu Isa lamnya lamnya orang ninggal sapa Isa libat data yang libat Ya tapi wah wes ya, kah. Regane itu terlalu mahal. Akhirnya Isa nyon sewu dianggap pangeran. Nabi Muhammad ratau dianggap pangeran. Karena hasil khasi kenabian itu beda no wong be pangeran. Mongko metode ini kan Nabi Muhammad afdolu min metode ini Nabi Nabi Isa. Mereka baru kaya Nabi Muhammad model al arad al basariyah gak tahu sama sekali disongkol jadi penge pangeran mana jadi kaya wong khusuk-khusuk. Berhubung Nabi sangono ngono sawangane terus luwih religius bang Nabi Muhammad. Iku keliru justru karena begitu iku nyun sewu cara dohir kecelakaan dianggap pangeran. Jadi mengenai tetap manhaj Nabi Muhammad itu afdalul luwih utama. utama. Mana gue gue kudu ning ngono biasa wae. Ora usah nama-nama. nemen Jagani nak ngomong anem salah iku ora dindel mergo kowe rapati khusyuk. Nek terlalu khusuk kan kok omongan salah lah dibenar Padahal fatwa itu tidak benar menurut Quran dan hadis itu biasa. Mereka kafir ulama nak ngarangi pak mesti ingkana swaban famin Allah wa ingkana khotoan famin nafsi. Nak benar sangka Allah, nak salah sangka awakku. Karena tadi potensi salah itu bahkan dibahas di mukadimah. Nanti di mukadimah dibahas potensi salah ningguri juga cerita wa intajid aiban fasuddal kholala fajallah mana la fihi wa ala nak salah ya keben <laughs> Panjang sih rasa lah mau pangeran tok. Di lama dhisik ya <laughs> kitabku ingin salib ben go, <laughs> Fajallah mongko agung sopo man wong iba wa Lah gimana sing ora oleh salah iku pangeran. Nah aku wong menungso masuk ngarang kitab salah ya keben. nah gelem ya bener no, ora oleh ben aku. <laughs> Jadi ulama sini ya rileks kae santai. Wa inta cita ibn fasidal qolala fajallah mana na'iba fihi Wala, mergo sing ora iso salah ya zat sing agung. Iku man la aiba fi ala wong sing ora ono cacate blas. Maksude sinten Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu safi wal isrun an Sa'd ibn Hilal rahimu Iku ngene, innal abda satune kaula idza anaba nalikane dosa sapa abet esoro. Ya tegese dadi sapa abet udah adam bin wong sing deni dosa. Man namung paring sapa Allah, man namung paring sapa Allah taala, e an amad paring sapa Allah ing atase man bar saiki solin lan papat pura-pura tingkah. Orang ketika dosa, Allah masih ngasih dia empat hal. Satu lah jubura ngaling-ngalingi sopo Allah anu sanging man arisko ing rizki. elayam yang menaut tegese nyegah sopo Allah ing man rizki sang rizki. Orang meskipun dosa Allah tidak mencabut Walau Walayah jubulan orang ngalang ngalangi sopo Allah anu sanging man asyihata ing sihate. elayam yang menaut tegese nyegah sopo Allah taala ing man min sihatil badani sangi sae badan, sehati badan. Walau itu lan orang itu ana sapa wa ali ngatasi man azaba ing dosa bal yastaru bal yasturuhu bal nutupi sapa wa ing dambu. Walau yu'aki bulan orang nyiksa sapa wa ing man ajilan ing saiki e fil saati ing dalam sak mongso al hadirati kang saiki. Bal hiduhu balik ngembarno sapa wa ing man wala bal yumhiduhu balik ngekei tempo sapa Allah ing man wala yuhmiluhu. Tas kayu bodoh. Saya nggak kita mau sok bodoh. Di di di. Mesti ini kewalik. Bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Oh berarti memberian. bariku hari ini keliru nih kita berkulo. Mem bal yumhiluhu wala Ani Aniku keliru nih. Yang kedua niku kintas Kentas kang bal yum hiluhu wala yuh miluhu. Jadi lamirian ya. yang kedua niku lamirian apa? Ya yang kedua lagi ya. wala yuh iyuh miluhu ihmal eh, ngembarno. Um, bal yum hiluhu balik apa jenenge kei wektu apa ngekei tempo sapa wahu ingman wala yuh yum wala yum ngono Mestinya memberi jenuh oh. Kata si keliru nih. Wala yumhiluhu lan ora terus ngembarno sapa Allah hu ing man. Ihmal eh, wala yuhmiluhu. Pokoknya yang kedua niku ihmal eh, yo apa? Berarti yuh miluhu. Kalau kalian malah ya. Jadi, <laughs> kalau tasir, kalau tasir, kalau ngaji zaman ibtidak. Ya ya mahala yumahilu tamhilan atau ahmala yumilu im ya, jadi nak mahala imhal famah hiril kafirina amhilhum rawaida jadi kamangannya maknanya yang kita pulau ya salah ya waduh. ketika orang maksiat itu tidak disiksa sekarang bal yumhiluhu balik dikasih tempo wala yuh miluhu lan ora dimbarno faham. Jadi dikasih tempo untuk tobat, terus orang kok terus dibaro pangeran radikei rezeki, i fasilitas nikmat itu enggak. Paham ya? Itu apa? Bal yum iluhu wala yuh miluhu. Ya, itu bener ya. Ya, ya bener ya. Pokoknya mana nih ngono, enggak soal bahasa Arab enggak tasrif dulu. Ya bal yum hiluhu to hiluhu sami karena Allah makanya dua kali. Famah hilil kafirina amhilhum berarti Allah pernah pakai wazan fa'ala mahala yumahidu tamhilan ya pernah pakai wazan af'ala amhala yumhilu imhalan makanya famahilil kafirina amhilhum ruwaida ya sih bener Nah, misalnya mau kitab ini sangil ini terus kue khusyuk, terus hati-hati, jebule keliru. Uang mesti percaya, uang kue sawangan ya hati. Hati, atau uraan jelas. Jadi keliru nih khusyuk wau guys. Saja nih khusyuk itu ape, tapi masalahnya nak terlalu khusyuk selalu dikira ben benar. Itu bahaya karena kita potensi salah. Yes, ya, pokoknya yo, yes, biasa wae lah, yo ya, khusyuk yo ya, biasa, penting aja maksiat. Tapi cara bangun itu gampang. Khusyuk yo ibu. maksiat iku. Penting aja maksiat iku khusyuk tenan yo ora maksiat iku. Wa hukiyalan tin riwayat nopo ini. anak Adam alisalam kalau ada dawuh Adam alisalam. Inna wa tamna wa ta'ala wa a'ta maringi sapa wa umat Muhammad jadi umat kan jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba karomatin ing papat pira-pira keramat. Jadi semua nabi itu pernah komentari kita. Karena kanjeng nabi niku mau akhir secara fisik tapi wa awaluhum bimakna tapi Nabi Muhammad itu jadi nabi bahkan sedurunge Nabi sinten ada melane ora ono umat sing dikomentari para nabi dhisik kaya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi riyen Nabi Adam nggih ngomentari kita, Nabi Musa yang ngomentari kita, Nabi Ibrahim nggih ngomentari kita karena kita ini sebetulnya umat yang sudah didesain dulu karena nabi kita nabi paling awal. Mane fawa sayyidul awalin wal akhirin. Faham ya? Mane fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na fika ala haula inna syahida. Umatnya Nabi itu ya disebut kuntum khaira umatin sampai litakunu syuhada'a alam nas. Terus mulanya Nabi Adam lah yang komentari umatnya Nabi Muhammad. Waktu kok protes, nah, Nabi Adam gak menangi kok. Komentari kita orang menangi. Ibu jenenge analisis orang ora iso ngaji. Inna wa satu nawa ta'ala wa atau maringi sapa Allah umat Muhammad umat Muhammad arba'a karamatin yang papat pira programat. keramat. Ma atau kang ora paring sapa wani ingsun ha ing arba'a karumat. Jare Nabi Adam, aku iku nabi. Umat Muhammad itu dikai patang keramat. Aku sing nabi wae ra duwe. <laughs> Jadi ma atau dia, aku sing nabi wae ra duwe. Ikhtiar salah sini arba'u karomat. Jadi dalam empat hal ini jadi Nabi Adam, aku sing nabi wae ora tapi umat nabi untuk Ya kue kue barang entuk. Siji kabulu taubat di termane tobat ingsun iku kana kau bulu tau taubat bima kata kelawan ono ing Mekah aku petobat malah aku mulai ke India dok Mekah tangisan ratusan tahun lagi ditompo tobat ini Mekah cek repote maksudnya cek repote wa Muhammad Muhammadin utai umat Muhammad ya tuh buna itu tobat sapa umat Muhammad fi kuli makan tobat yang biduan ya ditompo yang sarkem ya ditompo yang doli ya ditompo asal tobat ditompo fayak balu mongko nompo Allah tobat dong itu tobate wong akeh jadi saya Nabi Adam, ah, aku itu obat cek repot. Nabi Adam turun pertama kan di India. Iku melaku ngalor ngidul nganti doa Arafah, lagi ditompo tobat ke Mekah. Kue tobat neng biduan jadi ditompo, neng dindi ditompo, neng Papua di ditompo. Paham ya? Wa ummatu Muhammad ya yatubuna fi kulli makan fayak balu tau batahu mongko nopo sapa apa tobat yang ummatu Muhammad. Wasaniatu tegang yang bidung ini anis atau meningsun kuntono sapa ingsun sani berpakaian. Falama aso itu mongko semangsane maksiat sapa jalan jalani mongko gawe sopo ana ingsun uryanan udah udo. Wa ummatu Muhammad tu Muhammad tu yaksuna iku rotan iku udo-udo. Iku tetep fa'il basuh mongko tetep ngekeki pakaian sapa wa ummatu Muhammad. Wasania tu te sing ketiga, wasali satu te sing ketiga ngene, lama aso itu. Mongko semaksane maksiat ingsun farroko mongko misano sapa wa bene antara ingsun wa bene amraati antara ne bojo ingsun. Aku maksiat sithik eh, langsung dipisano mbek Hawa. Di Masyur. Nabi Adam diturun oleh India, Hawa diturunkan neng Jeddah. Mulane Jeddah jenis Jeddah, Jeddah bahwa itu Mulane Mekah ono jenis kota apa? Jeddah. jadi sing kata Jeddah. mereka Hawa itu turune teng pundi? Teng Jeddah. Lha iku puluhan tahun, kila 40 tahun, wa kila atas tahun piro. Iku lagi ketemu meneh ning Arafah. Bareng ning Arafah dua era ini, pada rubahe kenalan. jadi dengan sinten jebule. Lah mulane darane Arafah iku tak Arafah saling ken ketemunya yang tugu Jabal Rohmah Misalnya terus ada tugu cinta. <laughs> Sembrono Nabi Adam jaga pacaran. Nah, dari mereka Adam itu kamu di India, sing jeda itu di Hawa itu geng jeda. Terus Arab Saudi juga sepeda kudi, jadi sepeda Nabi Adam. <laughs> Sembrono Nabi Adam jadi numpak apa? Sesuai itu, sesuai sebenarnya anak putu malah di Lamborghini mobilnya Nabi Adam. Nah, itu tenan ya. Jadi sing tenan itu mau ya. Jeda itu Hawa itu cebloke ya, itu mudi. jeda sing Adam itu teng India. Terus melaku bareng waya berarti di tombol iku pas teng arafa neng Jabal Rohmah. Ya mulane ini. Lalu cek repote jare Adam wong aku iku salah. Tobatku cek repote kudu neng Mekah. Umat Muhammad tobat neng diwe tom on time online kok gitu, nanti Paham ya? Jadi enak lah itu bermaksiat yang diwae tobat yang diwae oleh. Gak ada syarat. Paham ya? Nah aku ketika maksiat tuh farroko ini wa bin amroati langsung dipisah sampai bujuku Wa ummatu Muhammadin de Muhammad wa naik maksiat sopa ummatu Muhammad Allah tapi wala yufarrikulan orang misah sopa Allah bina antaraning ummati Muhammad wa bina suwajihim Kowe bedino maksiat, bedino dosa. Padahal dosane Nabi Adam mangan wit khuldi, kowe gegere hukumane ngono dosamu kadang untuk gambar porno untuk wong ayu neng dalan neng mall kerasan mergo untuk wong ayu bojomu melek neng omah lho lalah ya kok ra yuk ya kok ra dipisah paham ya mestine normal kowe wis pegatan kabeh maksudnya, paham ya Jadi iya. maksiat sidik langsung furi kobenakum wa bena azwajikum paham ya tapi kan nyata dia jadi bojo deh, padahal ya sering mak maksiat wa rabiatu tekang kaping papa tuh ini. Ani saat temen ingsun iku aso itu iku duraka ingsun fil jannah ing dalam suwargo. Fa mongkong mongko ngetokno sapa Allah ni ingsun miha saking jannah. Aku ini suwargo bareng maksiat diusir ke swarga. Wa ummatu Muhammadin utai umat Muhammad ya sunah iku durakani sapa ummatu Muhammad Allah ing Allah taala kharijal jannati ing jabani suwargo. Tapi Allah fayu dokhiluhum mongko nglebokno sapa Allah hum ing umat Muhammad fiha ing dalam jannah idza tabu narikane tobat sapa umatu Muhammad. Aku es neng Swargo api-api enggono Bareng maksiat diusir. lalu mati Muhammad wes neng jabani Swargo, Mestine mulai jabani Swargo melebu rapi sangel lah. Kowe arah kan arah jalan itu kan sih. Ya arah jalan ya arah alamat ya to. Mestine kowe mlebu swargo kan kangelan. wes ngono maksiat nih bumi. loh, iku nak tobat Swargo, swarga. Pokoke penak jadi mati kan jinak. mana ada nongol loh khusyuk pah-pah untuk fasilitas ini api, Paham Ya? Adam maksiat ning swarga diusir. Kita sing ora alamate swarga, maksiat ning bumi sekali tobat dilebokno swarga. Suwe penak. Wal makola